mempertemukan kita di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan Yang telah menyirami hati-hati kita dengan kecintaan kepada tempat-tempat yang penuh kebaikan dan menyirami hati kita dengan kecintaan kepada ilmu yang merupakan warisan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan Kitabul Hikam di Masjid As-Sagaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu syarrul fuqara'i may yawaddu ay yakuna minal aghniya wa khairul aghniya'i man la yakrahu ay yakuna minal fuqara' Syarrul fuqara'i berkata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Syarrul fuqara'i seburuk-buruk orang fakir mayyawaddu ayyakuna minal aghniya yaitu dia yang berharap supaya bisa menjadi orang yang kaya wa khairul aghniyai dan sebaik-baik orang yang kaya man la yakrahu ayyakuna minal fuqara yaitu dia yang mana dia tidak benci apabila dia harus menjadi orang yang fakir Pertama, seburuk-buruk orang yang fakir itu adalah dia yang kepingin seperti orang yang kaya. Dikasih takdir oleh Allah Subhanahu wa taala dia jadi orang yang fakir. Dia kerja, cuma dia yang ada di dalam pikirannya dia selalu kepingin terus biar bisa jadi orang yang kaya. Ini adalah orang fakir yang paling buruk. Sebenarnya orang fakir itu sama Allah diselamatkan daripada kotoran-kotoran duniawi. Mau ibadah bisa lebih nikmat. Mau takkorup kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga lebih nikmat. Tapi kalau dia tuh kepingin yang ada di dalam otaknya itu cuma kekayaan aja, maka dia adalah orang fakir yang paling buruk. Katakan dalam hadis man man ahabba qauman husyira ma'ahum. Barang siapa yang mencintai sebuah kaum, maka nanti dikumpulkan bersama mereka. Fakir di dunia. Penghasilan juga pas-pasan. Tapi yang ada di dalam otaknya kepingin jadi orang yang kaya. Pengen jadi orang yang kaya fokus otaknya cuma mikir itu sampai lupa terhadap urusan ibadah nah nanti di hari kiamat sekalipun dia itu fakir mestinya dia dapat tempat yang bagus tapi karena dia itu yang di dalam otaknya cuma mencari kekayaan nanti dia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kaya begitu juga orang yang kaya seandainya dia kaya tapi dia nggak begitu cinta dengan kekayaannya dan dia siap ya kalau saya, saya kalau jadi orang fakir ya siap dia sampai punya pemikiran seperti itu maka nanti di hari kiamat mestinya orang yang kaya itu masuk surganya agak telat karena hisapnya panjang tapi karena dia itu senang ataupun dia nggak takut untuk jatuh miskin lagi maka nanti dia dikumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Ini kedudukannya kebalik. Harusnya kan orang miskin itu masuk surganya duluan. Dikatakan dalam hadis Yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 'am. Orang-orang fakir itu masuk surga sebelum orang-orang kaya jaraknya itu 500 tahun. Siapa yang hidup di dunia 500 tahun? hidupan di dunia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tapi nanti terpautnya di akhirat jaraknya itu 500 tahun. Jauh sekali jaraknya. Memang orang fakir ini punya kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan dalam Al-Qur'an paling afdolnya sodako itu lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah ini orang fakir yang dipuji dalam Al-Quran paling baiknya sodako itu untuk fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah yang dia terhalang tidak bisa jihad di jalan Allah nazalat fi ahli sufah bahum arba'u mi'ah minal muhajirin ursidu li ta'allumil quran wal khuruji ma'as saraya ini ayat ini turun untuk ashabul kufah, ashabu sufah. Jadi ahlu sufah itu ada di zaman Rasulullah Orang-orang yang gak punya rumah, gak punya pekerjaan Itu tinggalnya di serambi masjid Nah ini mereka waktunya orang-orang mau jihad, perang Mereka sedih, kenapa? Karena gak bisa jihad Jihad itu harus punya alat perang mereka untuk makan sehari-hari nggak bisa apalagi untuk beli alat alat perang jihad itu kalau perjalanan jauh harus pakai kuda harus pakai unta mereka punya unta dari mana punya kuda dari mana nggak punya apa-apa sama sekali sampai turun ini pujian untuk mereka dalam Al-Quran lil fuqara fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi mereka itu tidak mampu untuk bepergian fil ardi di muka bumi nggak bisa untuk kerja nggak bisa untuk cari penghasilan tapi keadaan mereka seperti apa nah ini ini yang dipuji ini orang-orang fakir yang dapat pujian dalam Al-Quran keadaannya seperti ini yahsahub yahsab yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf Orang-orang jahil, orang-orang yang nggak tahu itu menyangka mereka fakir miskin, fakir miskin ini sebagai orang yang kaya. Kenapa? Minat ta'afuf karena mereka itu menjaga diri. Li ta'afufihim anis su'ali wa tarkihi karena mereka itu nggak mau minta-minta kepada orang. Ini orang fakir yang mendapatkan pujian yang sekarang justru orang kalau tambah fakir tambah dicerita-ceritakan sama orang lain. Ini saya sudah tiga hari belum makan, tolong kasih makan saya. Padahal kalau tiga hari belum makan nggak mungkin bisa jalan sejauh itu. Anak saya nggak punya uang untuk biaya kuliah. Loh, kalau memang dia miskin, mestinya nggak bisa nguliahkan anaknya. Nah, ini ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena apa? Yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'afuf. Karena mereka itu menjaga diri sampai dikira mereka itu orang yang kaya. Bukan berarti mereka enggak butuh, mereka butuh untuk makan tapi enggak mau minta. Nah, orang yang kaya juga harusnya pengertian. Ada orang-orang fakir yang istimewa yang nggak mau minta. Kasih aja langsung. Mereka kalau dikasih mau untuk menerima. Tapi kalau minta mereka nggak mau. Ini orang yang kaya yang harusnya perhatian. Dilihat keadaannya kaum muslimin. Dilihat kebutuhannya. Kalau cuma pekerjaan itu seada-adanya, sedangkan tanggungannya banyak. Anaknya misalkan empat pekerjaannya misalkan cuma bengkel ataupun becak misalkan ya harus diperhatikan apalagi kalau dia orang yang nggak mau minta harus lebih diperhatikan dibanding orang miskin yang lain ini keutamaan orang miskin sampai disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam ayatnya, dalam akhir ayat disebutkan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Adakan apa-apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Pasti Allah tahu sudah. Kalau kita mau infak, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang fakir itu juga punya keutamaan jangan iri, jangan kita kalau misalkan ada orang yang ditakdirkan fakir oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan iri kepada orang yang kaya. Kenapa? Di dunia ini hidup cuma sekitar 60 tahun, 50 tahun. Tapi nanti telatnya masuk surga jaraknya 500 tahun. Bisa sampai 10 kali lipatnya hidup di dunia. Dari riwayat An Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ada riwayat dari sahabat Imran bin Husain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al fuqara Nabi ini dalam Isra Mi'raj aku ini lihat ke surga maka aku dapati di dalam surga kebanyakan penghuni surga itu kaum fakir miskin tolak tu finar dan aku dapati di dalam neraka faraitu aktsaru ahliha an-nisa maka aku mendapati sebagian besar penghuni neraka itu perempuan yang paling banyak masuk surga itu kaum fakir miskin dan yang paling banyak masuk neraka itu kaum perempuan kaum fakir miskin kenapa? kaum fakir miskin itu biasanya ibadahnya itu lebih nikmat lebih tenang lebih apalagi kalau kona'ah ya luar biasa makomnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan perempuan perempuan ini kenapa kok perempuan itu paling banyak masuk neraka karena perempuan ini menjaga dirinya itu susah. Kita kaum laki-laki pakai sarung, yang penting pusar sama lutut tertutup, itu sudah tertutup auratnya kita. Sedangkan para perempuan itu auratnya perempuan itu yang harusnya tertutup. Kalau di madhab syafi'i mestinya seluruh tubuh tanpa terkecuali, mestinya. Terus gimana sekarang ini? Sekarang ini kebanyakan kita ikut madhab Imam Malik khusus untuk urusan aurat. Ikut madhab Imam Malik boleh terbuka wajah dan kedua telapak tangan. Ini nah, harus diperhatikan. Kalau kebuka di sini, ini auratnya kebuka berarti. Kaki kelihatan, aurat terbuka. Ini harus tahu ini harus tahu kalau kepengen betul-betul jadi wanita yang bisa menjaga diri, ya tutup auratnya. Tangan pakai sampai segini, kemudian kaki ya pakai kaos kaki. Ya susah pakai kaos kaki. Ya kalau gitu nggak usah keluar rumah, di rumah aja kalau susah. Ini aurat kok. Ini syariatnya Allah. Masa mau protes sama syariatnya Allah? Nah, tapi kalau sudah perempuan itu bisa menjaga aurat, bisa sholat lima waktu urusannya gampang Banyak perempuan ini kalau mau sholat lima waktu puasa di bulan Ramadan taat sama suami taat sama Allah masuk surga masuk ke dalam sur surga jadi ini ujiannya para perempuan harus lebih perhatian lagi di dalam masalah menutup aurat jangan sampai kebuka auratnya jadi ya, sekalipun sering datang pengajian, kalau aurat terbuka, ya nggak mulia di sisi Allah. Jadi aurat harus ter, selalu ter, tertutup. Di antara lagi kemuliaannya orang fakir miskin, Rasulullah itu berdoa. Ini ada doanya Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah ini doanya Rasulullah cuma saya yakin kita semua nggak ada yang mau ngamalkan doa ini Allahumma ahyini miskinan ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin wa amitni miskinan matikan aku dalam keadaan miskin wahsyurni fi zumratil masakin dan kumpulkan aku bersama golongan kaum-kaum yang miskin nanti ada di hari kiamat. Ini doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. kalau ada orang minta ijazah-ijazah doanya Nabi kasih doa ini aja. Coba berani ngamalkan apa enggak dia? Faqalat Aisyah ketika Rasulullah doa seperti itu, di sampingnya ada Sayyidatuna Aisyah istrinya. Ini kalau ada suami doa minta miskin kira-kira istrinya gimana? Istri zaman sekarang. Teriak mungkin istrinya. Kalau perlu seisi rumah ya dibanting semuanya. Piringnya, TV-nya. Akhirnya doanya suaminya dikabulkan jadi miskin, nggak punya apa-apa. Sudah dibanting semuanya soalnya. Sayyidatuna Aisyah ketika itu di sampingnya Rasulullah nggak protes. Cuma tanya aja, lima ya Rasulullah, kenapa aku orang miskin ya Rasulullah? Penasaran, kepengen tahu. Sayyidatuna Aisyah. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan." Sesungguhnya mereka itu masuk surga sebelum orang-orang yang kaya 40 tahun. Ya Aisyah, la taruddil miskina walau bisyikki tamratin. Dan wahai Aisyah, kamu jangan pernah menolak orang miskin sekalipun dengan se separuh daripada kurma jangan kamu tolak orang miskin ya Aisyah ahibbil masakina wa qarribihim wa Aisyah cintai orang-orang yang miskin dan mendekatlah kamu kepada mereka fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah maka Allah nanti di hari kiamat akan mendekatkan kamu dengan orang-orang yang miskin. Maksudnya apa? Ya masuk surganya bareng bersama kaum fakir miskin. Cuma kalau orang miskin zaman sekarang repot. Nanti Dikasih seribu mintanya lima puluh ribu kadang-kadang. Padahal yang ngasih terkadang belum tentu orang yang kaya. Ini Rasulullah itu doa supaya dihidupkan jadi orang yang miskin. Gimana? Berarti kemiskinan itu bukan suatu derajat yang hina. Bukan suatu derajat yang rendah di sisi Allah. Justru bisa jadi itu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lagi. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah itu melihat orang. Gimana caranya Rasulullah memandang orang? Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi annahu qala dia berkata, "Marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqala li rajulin indahu jalisun, jalisin. Pernah suatu ketika lewat seseorang laki-laki di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang duduk di dekat Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hadha?" Gimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Dijawab, faqala rajulun min asyrafin nas, ini orang laki-laki yang mulia. Hadza wallahi hariyun an khataba ayunkah wa in syafa'a an yushafa' Maka kemudian dijawab lagi, ini demi Allah orang laki-laki model begini ini yang kaya ini ini kalau minta anaknya orang langsung dikasihkan sama orang. Kemudian kalau dia minta sesuatu sama orang lain, minta pertolongan, orang-orang akan siap mengabulkan permohonannya minta tolong merintah orang orang siap menuruti perintahnya fasakat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah diam tadi orangnya kaya thumma marro rojulun kemudian lewat seseorang lagi fakolalahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah tanya, tanya lagi sama dia marok yukafi hadza Gimana pendapat kamu tentang orang ini? Dia dijawab sama sahabat itu, faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang miskin. Hadza jarin in khataba alla yunkah. Ini orang model begini kalau minta anaknya orang nggak mungkin dikasih kan? Kalau minta pertolongan nggak mungkin ada yang mau nolong dia. Wa in qala alla yusma'a liqaulihi dan dia ini kalau bicara gak mungkin ada yang mau dengarkan omongannya dia. Orang kaya itu dikatakan khata'uhu sawabun. Salahnya orang kaya itu benar. Tapi kalau benarnya orang miskin itu salah. Orang kaya ngomong keliru. Orang-orang kan semuanya manggut-manggut aja. Oh iya yeah, iya yeah, betul betul. Coba orang miskin, sekalipun ngomongnya benar, sudah nggak usah ngomong, banyak ngomong. Orang miskin kok ngomong. Ini. Jadi orang kaya khata'uhu sawabun, kalau orang miskin sawabuhu khata'un. Orang kaya kelirunya itu benar, orang miskin benernya itu keliru. Ini di mata masyarakat, bukan di mata Allah ataupun di mata Rasulullah jadi tadi ada dua orang lewat kan? Dibandingkan kita coba bandingkan. Pertama yang lewat itu orang yang kaya, yang kedua itu yang lewat orang yang miskin. Pertama yang lewat orang yang apabila ngelamar anaknya orang lain pasti diterima. Yang kedua orang yang lewat kalau minta anaknya orang lain nggak mungkin diterima. Yang pertama yang lewat orang apabila minta pertolongan memerintah orang siap melaksanakan perintahnya yang kedua jangankan merintah dia ngomong orang nggak ada yang mau dengar kalau menurut pandangan kita lebih mulia mana nggak usah mikir kita mesti jawab ya yang pertama lebih mulia kalau di dalam pandangan masyarakat seperti kita tapi kita lihat jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hada khairun min mil'il ardi min mitli hada. Orang yang miskin ini, satu ini lebih baik daripada seluruh penghuni bumi yang seperti orang yang pertama. Jadi satu orang yang fukorok tadi, yang kalau minta anaknya orang nggak mungkin dikasihkan untuk dinikahi, yang kalau dia itu minta pertolongan nggak mungkin didengar omongannya, itu dia satu orang lebih afdol daripada seluruh penghuni bumi ini diisi sama orang yang kaya itu tadi ini pandangan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah kalau kita enggak kita justru kalau anaknya kita diminta orang kita kasihkan sama orang yang kaya coba yang satu kaya yang satu miskin lebih milih mana yang satu kaya kerjaannya maju tapi nggak pernah sembahyang di masjid Allahu a'lam sudah sholat Jumatnya gimana ibadahnya gimana yang satu miskin tapi rajin ke masjid ini kira-kira kalau ngelamar anaknya orang lebih milih mana pasti lebih milih yang kaya tapi kalau yang dilamar itu anaknya Muhammad Rasulullah yang dipilih itu orang yang miskin. Padahal kekayaan itu bisa sama Allah dicabut dalam jangka waktu seketika. Orang itu sering ngomong hartaku, hartaku, hartaku. Tapi sesungguhnya kata Rasulullah hartanya manusia itu ada tiga. Ada manusia itu ada dua. Yang pertama baju yang dia pakai sama makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Uang yang ada di rekening itu bukan hartanya dia dalam jangka waktu satu menit bisa dicuri sama orang habis kekayaannya bisa rumah itu bukan miliknya dia kenapa? dia tinggal terbakar habis rumahnya motor itu bukan miliknya dia kenapa? dia tinggal motornya dipakai sama orang dicuri orang selesai habis sudah motornya nggak punya kekayaan jadi hartanya manusia itu ya cuma makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya dan baju yang sudah ia pakai piring makanan belum masuk ke dalam mulutnya makanan yang ada di piring belum masuk ke dalam mulutnya belum hartanya dia itu kenapa? dalam jangka waktu sekejap bisa jadi diambil sama orang lain sering nggak orang sudah mau makan kesampluk piringnya tumpah makanan yang enak nggak bisa dinikmati. kenapa? berarti itu bukan miliknya dia tapi yang pada hakikatnya itu milik kita yaitu baju yang kita pakai sama makanan yang sudah masuk ke dalam mulut kita itu pada hakikatnya adalah milik kita Kemudian kalau kita ngomong masalah kefakiran dan kemiskinan saya jamin sekarang ini nggak ada orang yang lebih miskin daripada Rasulullah Rasulullah itu kadang-kadang sampai bulanan berbulan-bulan atau bahkan berminggu-minggu itu di rumahnya nggak ada kompor yang hidup nggak kelihatan nyalakan alat untuk masak kenapa nggak punya barang yang bisa dimasak terus makannya apa Rasulullah makannya kurma sama minum air Pernah ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, kok kelihatannya kok sederhana banget sih hidupnya? Nggak pernah kelihatan nyala dapurnya. Tungkunya ini kok nggak pernah kelihatan nyala?" Kata Rasul, "Ya nggak punya apa-apa." Terus makannya apa ya? Saya makan kurma. Syukur-syukur kalau ada sahabat ngantar susu ya saya minum susu. Kalau enggak ya minumnya air. Ini kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika meninggalnya matarokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa baglatahul bayda wasilahahu wa ardon tarokaha sodakotan Rasulullah itu ketika meninggal itu enggak meninggalkan apa-apa melainkan alat tunggangan baglah itu alat tunggangan yang murahan warnanya putih senjata untuk perang sama tanah punya tapi sudah diwakafkan untuk disodakohkan itu tinggalannya Rasulullah. Jadi kehidupannya sangat sederhana sekali. Kadang-kadang nggak bisa makan. Kalau nggak ada makanan ya puasa. Kalau ada makanan ya makan. Itu kehidupannya Rasulullah. Semiskin-miskinnya orang di zaman sekarang, seperti apa miskinnya, saya jamin nggak lebih miskin dari Rasulullah. Setidak-tidaknya orang miskin zaman sekarang makan nasi ya bisa. Uang untuk beli pulsa ya ada mestinya. Itu orang miskin zaman sekarang itu masih punya uang buat beli HP, punya. Itu ngakunya miskin. Di rumahnya TV ya juga ada. Motor kadang-kadang ya juga punya. Jadi kalau dibanding miskin-miskinan, nggak ada yang lebih miskin daripada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling miskin ya tetap Muhammad Rasulullah sahabat juga demikian ada sahabat namanya Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya Qutilah Yom Uhud Mus'ab bin Umar ini terbunuh ketika perang Uhud karena merotan dan dia nggak punya apa-apa melainkan cuma punya ya kain gitu aja. Barang warisannya, barang tinggalannya itu cuma kain. Fakunna idza ghataina biha ra'sahu badat rijlahu wa idza ghataina biha rijlaihi bada ra'suhu. Kainnya ini yang ditinggali untuk dia itu caluk dibuat untuk nutup bagian kepala, kakinya kelihatan. Kalau dibuat untuk nutup bagian kaki kepalanya, kelihatan. Dari saking tidak punyanya sama sekali. Dari memang tidak punya harta apa-apa sama sekali. Mau beli kafan dari warisannya itu tidak ada. tidak punya warisan apa-apa, cuma kain itu aja warisannya Ini kehidupan mereka para sahabat. Dan dikira sahabat itu hidupnya enak, Rasulullah hidupnya enak. Hidupnya susahnya setengah mati Rasulullah. Itu gambaran kemiskinan. Khairul aghniyai adapun sebaik-baik orang kaya man la yakrahu ayyakuna minal fuqara yaitu dia yang dia itu enggak takut atau enggak benci untuk jadi orang yang fakir atau orang yang miskin. Jadi kaya ini apa enggak boleh toh? Boleh jadi kaya, harus jadi orang kaya. Kalau perlu orang Islam zaman sekarang jadi orang yang kaya untuk kepentingan dakwah. Yang enggak boleh cuma satu, cinta kekayaan. Terus kok bisa ngomong orang kaya itu boleh? Rasulullah pernah bersabda, itu waktu itu orang ketika akan meninggal itu mau menyedekahkan semua hartanya. Kata Rasul, jangan jadi ya sudah setengah harta saya aja kata Rasul jangan sepertiga kemudian sama Rasul innaka intadhara warathataka aghnia'a khairan min antadharhum alatan yatakaffafunan nas kamu itu kata Rasul kalau meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya itu lebih afdal daripada kamu meninggalkan dia dalam keadaan mis miskin Berarti dari hadis ini bisa diambil Jadi orang kaya itu boleh dan baik Boleh dan baik Tapi Jangan sampai cinta kepada kekayaan Ini yang nggak boleh Dan ada hadis juga La khaira man la yuhibbul mala Tidak ada kebaikan buat orang yang nggak suka sama harta tidak ada kebaikan buat orang yang nggak suka sama harta. Tapi hartanya untuk apa dulu? Liyasila biha rahimahu. Supaya menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Bisa ngasih sodakoh, bisa menghidupi keluarganya, bisa membantu para kerabatnya. Wa yu'addi bihi amanatahu, bisa menyelesaikan semua amanatnya. Wa yastaghni bihi an khalqi rabbih dan harta tersebut bisa dijadikan dia supaya dia itu nggak butuh sama orang lain ini harta yang bagus jadi kok sampai kita ini sama Allah dikasih kekayaan ya sudah maka manfaatkan kekayaan kita sebaik mungkin untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada kepentingan-kepentingan kita yang mubah yang senang-senang nggak apa-apa cuma jangan sampai nggak ada kepentingan Allah sama sekali kayanya luar biasa tapi sodakohnya sedikit memalukan kalau jadi fakir miskin gimana hmm. jadi ketika kita ditakdirkan untuk jadi orang yang kaya ya sudah syukuri kekayaan kita tersebut para ulama itu berselisih pendapat lebih abdul mana al Ghani syakir atau al-faqiru sabir lebih afdal mana? Orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Orang kaya ya, yang bersyukur itu tentunya infaknya banyak. Sodakohnya banyak. Sering membantu sana sini, membantu fakir miskin, membantu untuk dakwah di jalan Allah. Ini orang kaya yang bersyukur. Ini lebih afdal mana? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Sebagian ulama menjawab lebih afdal orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Syukur itu langka. Cuma sedikit hamba Allah yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah. Berarti ketika orang itu ditakdirkan jadi orang yang kaya, kemudian dia mensyukuri hartanya, maka dia pun derajatnya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim itu berwasiat kepada anaknya Ya bunayya akaltul hamdala wa dhuktu sabra falam ara syai'an amara minal faqri. Wahai anakku, aku itu makan hamdal itu jenis kayak buah yang kurang lezat dan aku itu merasakan sabar maka tidak ada sesuatu yang lebih pahit bagi diri seseorang dibandingkan kefakiran berarti apa? jadi miskin itu nggak enak jadi kalau kita itu ditakdir sama Allah jadi orang yang kaya jangan doa minta untuk miskin syukuri aja kekayaannya Kemudian kalau ditakdirkan jadi orang yang biasa-biasa saja, rotok-rotok miskin, agak-agak miskin, nggak begitu kaya, ya kita nikmati, sabar, sabar aja. Kalau dikasih kekayaan sama Allah, alhamdulillah kita terima. Kalau nggak dikasih kekayaan oleh Allah, ya sudah itu takdir dalam hidup kita. Kita nikmati semua keadaan kita. Walhasil yang paling kaya sebetulnya itu orang yang kaya hatinya. Ini orang yang paling kaya sebenarnya. Orang kalau kaya harta tapi nggak kaya hati, sama orang miskin hidupnya lebih enak orang miskin. Kaya harta, punya rumah, misi berharap pengen beli istana, sumpek pusing cari uang supaya bisa beli istana punya motor satu kepingin cari motor dua punya motor tiga kepingin cari motor empat kalau perlu beli mobil sekalian kalau sudah punya mobil kepingin mobilnya dua mobil satu nggak mau kalau punya mobil dua pengen mobil tiga kalau perlu sak helikopternya sekalian mau dibeli sama dia sibuk terus cari uang ini kaya harta tapi enggak kaya hati kalau orang yang kaya hati dikasih sama Allah rezeki punya sepeda Alhamdulillah daripada jalan kaki kira-kira lebih nikmat mana hidupnya kaya harta apa kaya hati lebih nikmat yang kaya hati syukur-syukur kaya harta juga kaya hati itu lebih nikmat lagi hidupnya yang penting keadaan kita seperti apa itu sudah yang paling baik, yang paling tepat untuk kita. Mungkin imannya kita itu bisa istiqomah kalau kita miskin. Terkadang imannya kita itu bisa istiqomah kalau kita kaya. Itu Allah yang maha tahu dan Allah yang menempatkan kita kepada keadaan yang paling baik. Kemudian juga pernah ada hadis Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni A'udzu bika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Kalau kita pahami, tadi Rasul doa minta supaya dijadikan orang miskin, kemudian Rasul berdoa supaya berlindung daripada kefakiran. Kok bertentangan? Bertentangan kan? Tadi doanya katanya kepengen jadi orang miskin. Terus kok minta tolong, minta perlindungan daripada ke kefakiran. Maksudnya apa? Ketika Rasul doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Maka yang dimaksud itu kefakiran hati. Jadi Rasul siap untuk miskin harta, tapi Rasul nggak mau jadi orang yang miskin hati. Miskin hati itu apa? Selalu merasa nggak puas dengan dirinya. Kayak orang yang kaya tadi, yang kaya harta tapi nggak kaya hati, dia itu miskin hatinya. Rasul berlindung daripada itu. Makanya ketika ada dua hadis yang bertentangan itu pasti ada maknanya. Allahumma ahyini miskinan. Hadis yang satu lagi Allahumma ini a'udzu bika minal fakri. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskinan. Ya Allah aku berlindung daripada kefakiran. Yang dimaksud itu fakir hati. Kalau orang itu sudah fakir hati, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa ke orang-orang yang kaya, para pejabat itu berani untuk korupsi padahal sudah kaya? Kenapa? Karena fakir hati ini penyebabnya sudah punya kekayaan luar biasa miliaran kekayaannya misi tega ngambil uangnya rakyat kenapa? fakir hati sudah punya kekayaan misi ribut mau kampanye untuk jadi seorang pemimpin kampanye ngeluarkan uang ratusan juta bahkan sampai miliaran kalau perlu Kalau sudah ngeluarkan uang buat kampanye nggak pakai mikir lagi. Ini padahal kalau orang sudah kampanyenya paling banyak ngeluarkan uang berarti nanti kalau jadi paling banyak malingnya dia. Kampanye mati-matian supaya apa? Mencari kekayaan lagi. Akhirnya belum tentu dia dapat kekayaan ada di dunia, tapi hatinya itu disetting oleh Allah menjadi hati-hati yang miskin. Nah, ini Rasulullah berlindung daripada kemiskinan hati yang semacam ini. Kalau sudah ada kemiskinan hati di dalam hati seseorang, dalam hatinya tersimpan kemiskinan di dalam hati, ini pokok daripada semua kebejatan. Dia bisa jadi orang yang siap untuk maling, dia bisa jadi orang yang siap untuk korupsi, dia siap untuk mendolimi orang lain dia siap untuk berbuat curang dia siap untuk kerja dengan cara yang haram dia siap untuk makan riba kenapa miskin hati miskin hati jadi ketika kita kerja itu kerja semampu kita dengan cara yang halal apabila ada unsur-unsur riba unsur-unsur haram tinggalkan Gak pernah ada ceritanya orang jadi miskin karena dia menghindari hal yang haram. Justru sama Allah dikasih keberkahan di hartanya. Tapi kalau nekat harta haram diterjang terus, hati-hati. Jangan-jangan hartanya justru bawa justru malah bawa penyakit. Hati-hati. Jadi inti daripada pengajian pada pagi hari ini yaitu ucapan hikmah daripada Habib Abdullah bin Al-Wal Haddad syarul fuqara mayyawaddu ayyakuna minal aghnia seburuk-buruk orang yang fakir dan orang miskin itu adalah dia yang berharap supaya jadi orang yang kaya wa khairul aghniyai man la yakrahu ayyakuna minal fuqara dan sebaik-baik orang yang kaya adalah dia itu nggak takut untuk menjadi orang yang miskin. Nah, sekarang mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keimanan hati, diberikan istiqomah di dalam hati kita, dimantapkan iman dan takwa kita, dijadikan kita ini orang yang sabar, dijadikan kita ini orang yang bersyukur, dijadikan kita ini orang yang kaya hati, dijauhkan kita ini orang yang miskin hati, dijauhkan kita ini daripada penyakit-penyakit hati dan insya Allah diampuni semua dosa kita dikabulkan semua hajat kita disembuhkan yang sakit di antara kita dibereskan semua urusan kita dibereskan semua urusan pekerjaan kita dijauhkan urusan pekerjaan kita daripada yang haram dijauhkan urusan pekerjaan keluarga kita daripada hal-hal yang berbau riba daripada hal-hal yang berbau bunga daripada hal-hal yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي